jodoh pasti bertemu sok ikhtiar searching terus soal kemarin aku dapat jodoh dari sosial media sudah bertemu tapi dia malah meninggalkannya nya ada beda aja di foto tuh foto mah beauty atuh menang edit ningali kena saya dijelaskan maka sing kuat non kudu kuat Kuatkanlah ketika kamu dilanda masalah, relakanlah ketika kamu kehilangan, bangunlah ketika kamu jatuh, sadarlah masih banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk, tinggali sahana pun anjen, maka berhenti jatuh cinta, mari kita bangun cinta. Setuju? Kurangi datang rumah sakit, datangi rumah sehat, pengajian, bacaan Quran, sholat tepat waktu di mana ruginya. Keren tahu wajah kalian bercahaya malam ini. llamada tong at ting is subuh cahayaante sok aya kalbar isukna